dalam kitab beliau tali lusa liki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai la nafiyah lil jinsi Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai na'tus mila yaitu na'at bagi isimla Dengan kata lain isimla di sini itu menjadi man'utnya menjadi yang disifati. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-201 dan ke-202 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa mufradan na'tan lima beniyin yali dan isim mufrad artinya isim yang hanya terdiri dari satu kata, itu menjadi na'at lima beniyin. Ya, na'at bagi isim la yang mabni. Kemudian iali, berarti antara na'at dan man'utnya itu tanpa ada perantaraan. Ya, setelah man'ut, itu langsung na'at. Maka ketika isimla yang mabni itu disifati dengan na'at yang mufrad, satu kata, dan itu secara langsung, maka apa? Faftah awin siban awirfa ta'dili. Faftah awin siban awirfa ta'dili. Maka fathahkanlah. Ya, artinya mabnikanlah dengan fathah. Berarti naatnya itu ada tiga kemungkinan cara membaca. Yang pertama, mabni dengan fathah. Awin siban. Atau dibaca dengan mansub. Awirfa. Atau dibaca dengan marfu ta'dili. Ya, artinya ketiganya itu sama. Ya, sama tingkatannya. Artinya tidak ada yang lebih rojih dan tidak ada yang lebih marjuh. Ya, tidak ada pendapat yang lebih kuat atau lebih lemah. Mau dibaca ketiganya, baik ma'beni dengan fathah, atau mansub, atau marfu, itu sama-sama boleh. Ya, dan tidak ada pendapat yang lebih kuat di antara ketiganya. Kemudian, wa roma yali wa ghairol mufrodi. Dan jika naatnya itu ghairama ya, artinya naatnya tidak langsung datang setelah manut. Ada sesuatu yang menjadi perantaraan. Wa ghairul mufradi dan juga wa ghairul mufradi artinya naatnya itu bukan berupa isim yang mufrad. Bukan berupa isim yang satu kata saja. Maka jika naatnya tidak langsung setelah man'ud, dan juga naatnya bukan berupa satu kata saja, maka la tabani wansibahu awir raf'aqsidi. Ya, maka jika tadi naatnya tidak langsung setelah man'ud dan juga bukan berupa isim yang mufrad satu kata, la tabani maka jangan dibaca dengan mabni. Ya, naatnya jangan dibaca dengan mabni. Wansibahu, ya maka bacalah dengan mansub. Awir raf'a qasidi, ya atau bacalah dengan marfu. Ya, maksudkanlah dengan membaca marfu. Maka ini adalah i'rab dari naat bagi isim la. Maka kita lihat penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala untuk dua bait ini. Beliau mengatakan Idza waqa'a ba'da smilan nafiyati lil jinsi na'tun. Ya, jika setelah isim la nafiyah lil jinsi itu terdapat na'at Berarti isim la nafiyah lil jinsi tersebut disifati dengan na'at tersebut. Maka apa? Jaza fihi thalathatu aujuhin. Maka diperbolehkan bagi na'at tersebut tiga wajah atau tiga cara untuk membaca. Apa saja itu? Al-awwalu al-bina'u. Yang pertama na'atnya dibaca mabni Athani an-nasbu. Dan cara membaca yang kedua itu dibaca dengan mansub. Athalithu ar-raf'u. Dan cara membaca yang ketiga untuk naat bagi isim la nafiyah lil jinsi itu dibaca dengan marfu'. Wadhalika bi thalathati syurutin. Dan supaya na'at bagi isim la nafiyah lil jinsi itu dapat dibaca dengan tiga cara ini, itu ada tiga syarat. Ya, ada tiga syarat. Apa saja syaratnya? Al-awwalu syarat yang pertama, an yakunan na'tu mufrodan. Bahwa na'at bagi isim la nafiyah lil jinsi tersebut harus berupa mufrod Nah, apa yang dimaksud dengan mufrad? Ai laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Yang dimaksud di sini bukan mufrad yang kawan bagi musanna dan jamak. Akan tetapi maksudnya bukan berupa mudhaf, artinya bukan berupa susunan idhofah, dan juga bukan berupa susunan yang serupa dengan mudhaf ya bukan bukan susunan yang serupa dengan idhofah. Maka mudahnya syarat yang pertama ini bahwa naat bagi isim la tersebut itu harus mufrad, satu kata saja. Kemudian syarat yang kedua, athani an yakuna nasmula mufradan. Maka selain naatnya tadi harus mufrad, nah di sini isim juga harus mufrad. Ya, artinya isim lanya juga tidak boleh berupa idhofah atau susunan yang serupa dengan idhofah. Al-thalithu, syarat yang ketiga, alla yafsila bainan na'ti wal man'uti bifasilin. Bahwa antara na'at dan man'ut itu tidak boleh ada sesuatu yang menjadi perantara. Artinya apa? Antara na'at dan manut itu harus langsung. Ya, langsung setelah manut itu langsung na'at. Mithalu dhalika, ya contoh dari sebuah jumlah yang memenuhi ketiga syarat tersebut. Yaitu la mudarrisa muhmila au muhmilan au muhmilun najihun. Tidak ada seorang guru yang lalai itu akan memperoleh kesuksesan. Maka kita lihat ini memenuhi ketiga syarat di atas. Ya, pertama kalau misalnya kita mengambil satu contoh saja, la mudarrisa muhmila najihun. Maka di sini syarat pertama naatnya mufrad. Ya, muhmila itu mufrad, satu kata saja. Kemudian syarat yang kedua, isimlanya juga harus mufrad. Maka risa di sini juga mufrad, satu kata saja. Kemudian syarat yang ketiga, antara na'at dan manut itu harus tidak ada perantaraan, ya harus langsung. Maka kita lihat antara risa dan muhmila itu tidak ada kata yang menjadi perantaraan. Ya, artinya secara langsung. Maka di sini naat muhmila itu dapat dibaca dengan tiga cara, yaitu muhmila, muhmilan, atau muhmilun. Atau kita lihat rinciannya, juzu finna'ti muhmila albina'u alal fathi. Maka boleh bagi naatnya, yaitu kata muhmil, itu albina'u al fathi, ya, yaitu dibaca mabni dengan fathah. Berarti menjadi la mudarrisa, muhmila najihun. Mengapa litarokku bihi ma'asmila? Karena antara la dan muhmila atau la dan isim lainnya, ya antara mudarrisa dan muhmilanya, itu membentuk tarkib. Ya, membentuk tarkib susunan sebagaimana khomsata asyara. Karena itu dapat dibaca mabni dengan fathah. Kemudian wan nasbu bil fathati dan boleh juga dibaca mansub dengan fathah menjadi la mudarrisa muhmilan najihun. Mengapa mura'atan lima halis mila? Karena memperhatikan kedudukan dari isimla Dan kita tahu kedudukan dari isimla itu mansub. Kemudian warraf'u boleh juga dibaca marfu berarti la mudarrisa muhmilun najihun. Mengapa? lima hal lila wasmiha. Karena kalau dibaca marfu itu memperhatikan kedudukan la dan isim la. Mengapa kedudukan la dan isim la? Li'annahuma bimanzilatil mubtada'i al-marfu'i. Karena la dan isim la itu menempati kedudukan mubtada' yang marfu'. Fanna'tu marfu'un kadhalika. Maka na'atnya atau sifatnya itu juga marfu. Kemudian kita lanjutkan fa in takhallafa syartun minasyuruti thalathati imtana'al bina'u. Akan tetapi jika salah satu dari tiga syarat tadi itu tertinggal, ya artinya tidak terpenuhi, salah satu syarat saja dari tiga syarat tersebut, imtana al bina'u. Maka naatnya terlarang untuk dibaca mabni. Ya, artinya kalau salah satu syarat saja dari tiga syarat tadi tidak terpenuhi, maka naat bagi isim la itu tidak boleh dibaca mabni. Wajazan nasbu awir raf'u dan hanya diperbolehkan dibaca mansub atau marfu. Kita lanjutkan famithalu takhallufil awwali maka contoh jumlah yang dia itu kehilangan syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi apa? An yakunan na'tu mufradan Bahwa na'atnya itu harus berupa mufrad yang berupa satu kata saja. Maka bagaimana kita lihat la mudarrisa muhmilut tullabi au muhmilatul labi najihun. Ya, tidak ada seorang guru yang lalai terhadap para muridnya itu akan sukses. Maka perhatikan di sini naatnya apa? Muhmilut tullabi. Ya, muhmilut tullabi itu berupa susunan idhofah, maka muhmilu menjadi mudhofnya. Karena kehilangan syarat yang pertama, maka tidak boleh dibaca mabni. Ya, hanya ada dua kemungkinan, yaitu marfu, la mudarrisa muhmilut tullabi, najihun, atau mansub, la mudarrisa muhmilat tullabi, najihun. Kemudian yang kedua, Wa mithalu takhallufith Dan contoh bagi jumlah yang kehilangan syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi an yakuna nasmula mufradan. Yaitu isimlanya yang harus mufrad, hanya satu kata. Ya, berarti kita lihat apa contohnya. La tajiro malabisa kadhiban au kadhibun najihun. Tidaklah seorang pedagang baju yang pendusta itu akan sukses. Maka perhatikan di sini isimlanya apa? Tajiro bisa. Maka tajiro bisa itu berupa susunan idofah. Tajiro mudof bisa mudhaf ilaihi. Majerur dengan fathah karena ghairu munsharif. Maka pada saat seperti ini tidak boleh dibaca mabni ya naatnya. Hanya ada dua kemungkinan. Di sini kemungkinan yang pertama la tajiro bisa kadhiban najihun. Maka kadhiban dibaca mansub. Atau naatnya dibaca marfu la tajiro bisa kadhibun najihun. Kemudian wa mithalu takhallufis dan contoh dari jumlah yang dia itu kehilangan syarat yang ketiga. Tadi syarat yang ketiga alla yafsila bainan na'ti wal man'uti bifasilin. Artinya antara na'at dan man'ut itu tidak ada sesuatu yang menjadi perantaraan. Ya, contohnya bagaimana? Di sini kita lihat la rajula fitari dzarifun au dzarifan. Ya, tidak ada lelaki yang cerdas di rumah ini atau di rumah tersebut. Maka apa yang kita lihat di jumlah ini? Jumlah ini asalnya adalah la rajula dhorifun fitari. Ya, la rojula dhorifun fitari. Artinya khobar adalah jar majrur fitari. Tetapi di sini jar majrurnya itu dikedepankan. Ya, dikedepankan antara na'at dan man'ut, dhorifun dan rojula. Berarti kita lihat ada sesuatu yang menjadi perantaraan, yaitu fit dari tersebut. Maka pada saat itu naatnya, yaitu zorifun, hanya boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama marfu, la rojula fitari zorifun, atau dibaca mansub, la rojula fitari zorifan. Itu maksud dari bait ini. Kemudian wahada makna qawlihi wa mufradan na'tan ila akhirih. Dan ini adalah maksud dari atau makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa mufradan na'tan dan sampai akhir. Artinya apa? Ai iftah ya. Maksudnya fathahkanlah na'atnya atau fathahkanlah awinsib atau nasabkanlah awir fa'in na'tal mufroda, Atau rofakkanlah na'at yang mufrad, yang satu kata tadi. Jadi mapenikan dengan fathah, atau nasobkanlah, atau rofakkanlah na'at yang mufrad tadi. Kapan itu? Iza kana lima peniyin. Ya, jika man'utnya itu berupa isim yang mapeni. Ya, kapan man'utnya berupa isim mapeni? wa huwas mulal mufradu yaitu ketika isim lanya itu mufrad artinya apa isim lanya itu uh, satu kata saja maka dibaca mabni Kapan itu? Ya, beliau menjelaskan syarat yang kedua, idza waliyan na'tul man'uta. Eh, jika man'ut itu diikuti oleh naat secara langsung. Artinya tidak ada perantaraan. Tak dilu, ya dan maksud dari tak dilu pada bait tersebut, itu adalah ai takun adilan bainal aujuhi thalathati. Ya, artinya ketiga cara membaca tersebut, ketiga wajah tersebut, yaitu mabni dengan fathah, atau mansub atau marfu itu adil. Ya artinya sama kedudukannya. Tidak ada pendapat yang lebih kuat atau lebih lemah. Wal fa'u fi qawlihi faftah dan fa yang ada pada ucapan Ibnu Malik faftah itu adalah zaidatun litahsinil lafzi. Itu adalah fa zaidah untuk memperindah lafat fala tamna'u min taqaddumi ma'muli ma takhalat alaihi. Maka fa tersebut itu tidak dapat menghalangi didahulukannya ma'mul terhadap amil yang kemasukan fa tersebut. Amilnya adalah iftah. Ini nanti akan ada pembahasannya tersendiri bahwa ya ada saatnya Ya, ada saatnya makmul yaitu dalam hal ini maf'ulun bihi itu boleh didahulukan dari fi'il. Ya, misalnya fi'il amr. Ya, ada keadaannya kadang wajib, kadang keadaannya boleh. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Namun intinya fa di sini tidak dapat menghalangi atau tidak memiliki pengaruh terhadap amil yaitu iftah karena fa tersebut itu hanya fa tambahan. Thumma asyara fil baiti thani ilan na'ti ghairil mustawfi lishuruti. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu dalam bait yang kedua yang wa ghairu ma yali wa ghairul mufradi itu mengisyaratkan kepada naat yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Ya. Wa bayyana annaka mukhayyarun fihi bainan nasbi war dunal bina'i. Dan di dalam bait tersebut Ibnu Malik rahimahullah taala juga menjelaskan bahwa engkau dapat memilih ya, dalam keadaan tersebut, artinya keadaan ketika naatnya tidak memenuhi ketiga syarat tadi. Itu boleh dibaca mansub ya bainan nasbi warraf'i atau dibaca marfu naatnya. Dunal binai akan tetapi tidak boleh dibaca mabni. Kemudian kita lanjutkan al-atfu duna takrorila. Ya, dalam pembahasan ini beliau membahas mengenai pengatofan dari isimla namun tanpa pengulangan la. Ya. Contoh yang tadi, yang sebelumnya, ya pengatofannya itu adalah la-nya juga berulang seperti la haula wa la quwata. Di situ la-nya diulang. Nah, sekarang kita akan membahas pengatofan namun tanpa pengulangan la. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-203. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal atfu illam tatakarrar lahkuma ya wal atfu illam tatakarrar lahkuma lahu bimalin na'ti dil faslin tama' Dan pengatofan itu jika engkau tidak mengulang lanya, uhkuma lahu ya. Maka hukumilah bagi atof tersebut, ya atof yang uh, tidak diulang lanya tersebut bima linna'ti dilfas lintama. Ya hukumilah sebagaimana atau hukumilah bagi maktuf tersebut sebagaimana yang berlaku, ya intama itu intasaba, yang disandarkan, yang berlaku bagi naat yang di yang dulfasli, yang memiliki perantaraan. Yang perkara itu sudah dibahas pada bait sebelumnya, bahwa naat bagi atau naat untuk yang dulfasli yang memiliki perantaraan, itu berarti e, hanya boleh dibaca dengan dua cara, yaitu rofa dan juga nasob. Yaitu nah, itu maksud dari bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait yang ke-203 ini beliau mengatakan taqaddama annahu idza utiya ba'da smila bi'atifin wa nakiratin mufradatin ya, telah berlalu penjelasan bahwa jika setelah isimla itu didatangkan dengan huruf atof. Ya, huruf atof, misalnya wawu. Dan juga nakirotin mufrodatin, setelah wawu atau setelah huruf atof tersebut, itu didatangkan isim nakiroh yang mufrod. Ya. Fala yakhlu, ya, maka tidak akan terlepas dari dua kondisi. Ya, jadi jika setelah isim la itu datang huruf atof, kemudian isim nakiroh yang mufrod, maka tidak terlepas, yang tidak terlepas dari dua keadaan. Imma rorula au la ror. Ya, keadaan yang pertama itu baik itu engkau mengulang la atau engkau tidak mengulang la. Wa qad madha annaha idza takarrarta atau takarrorat jaza fil ma'tufi ar-raf'u wan nasbu wal bina'u dan telah berlalu penjelasan bahwa jika lam tersebut berulang ya lam tersebut itu diulang Uh, jadi seperti la haula wala quwata jaza fil ma'tufi arrafu wan nasbu wal bina'u. Ya, boleh uh, bagi ma'tuf tersebut itu dibaca dengan marfu menjadi la haula wala quwatun wan nasbu la haula wala quwatan wal bina'u la haula wala quwata. Ya itu tadi imma tatakarroro tatakarrorula aula tatakarror. Ya. Kalau bisa eh, dalam keadaan la berulang atau tidak berulang. Kalau berulang itu boleh dibaca dengan tiga cara ini. Alat tafsilis sabiqi. Ya, sebagaimana perincian yang telah berlalu. Ya, penjelasan dan perinciannya telah berlalu. Amma idza lam tatakarrar la wa huwal muradu huna adapun jika la nya tidak diulang ya artinya setelah la isim la kemudian huruf atof itu tidak ada la nya, langsung sebuah isim ya wa huwal muradu huna dan itu yang menjadi maksud dari pembahasan ini di sini fa innahu yajuzu fil ma'tufi ma jaza fin na'til mafsuli. Maka dalam hal ini diperbolehkan bagi ma'tufnya ya, cara membaca yang diperbolehkan bagi na'at yang diperantarai. Artinya antara na'at dan man'ut itu ada perantaraannya yang menjadi pembahasan bait sebelum ini. Wa qad taqaddama qabla hadza al-baitu annahu yajuzu fihi ar-raf'u wan nasbu. Atau hadzal baiti ya. Wa qad taqaddama qabla hadzal baiti annahu yajuzu fihi ar-raf'u wan nasbu. Dan telah berlalu penjelasan sebelum bait ini ya berarti pada bait 202 dan 201 dan 202 itu bahwa yajuzu fihi ar-raf'u wan nasbu yaitu naat yang ada perantaraannya itu boleh dibaca marfu dan mansub wala yajuzul bina'u dan tidak boleh dibaca dengan mabni mithalu dzalika dan contoh dari kaidah yang sedang kita bahas ini itu adalah la mudarrisa wa talibun au taliban fil ma'hadi. Ya, tidak ada seorang pun guru dan juga seorang pun pelajar di dalam ma'had. Maka kita perhatikan, ya, di sini la mudarrisa, ya, la kemudian isim la. Kemudian ada atif, ada huruf ataf, wawu. Nah, kemudian langsung tolibun, Ya, tidak ada lanya. Maka di sini tidak boleh dibaca dengan watoliba tidak boleh. Ya, kalau ada lanya diulang boleh la mudarrisa wala toliba fil ma'hadi boleh. Tapi karena lanya tidak ada, hanya diboleh hanya boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama marfu la mudarrisa wa talibun fil ma'hadi. Kemudian yang kedua, la mudarrisa wa taliban fil ma'hadi. Maka bagi ma'tufnya itu hanya ada dua cara membaca, yaitu marfu dan mansub. Kemudian contoh yang kedua, la mudarrisa fiqhin wa talibun au taliban fil ma'hadi. Ya, la mudarrisa fiqhin wa talibun au taliban fil ma'hadi. Ini adalah contoh ketika isim lanya itu berupa susunan idhofah, yaitu mudarrisa fiqhin. Tidak ada seorang pun guru fiqih dan juga pelajar di dalam ma'had. Maka sama, ya, kaidahnya sama. Yaitu bagi maktufnya, yaitu tolibun atau toliban itu hanya boleh dibaca dengan dua cara Ya, cara yang pertama marfu menjadi la mudarrisa fiqhin wa talibun fil ma'hadi atau dibaca mansub la mudarrisa fiqhin wa taliban fil ma'hadi. Fayajuzu fil ma'tufi talibun an-nasbu. Ya, maka boleh bagi ma'tufnya yaitu talibun dibaca dengan mansub menjadi la mudarrisa wa taliban fil ma'hadi. Nah, bagaimana penjelasannya? Atofan ala mahallismila fil awwali. Ya. Kalau untuk yang contoh yang pertama, la mudarrisa wa, wa taliban fil ma'hadi, itu adalah diatofkan kepada kedudukan isim la. Ya, karena mudarrisa di sini mabni dengan fathah. Ya, tapi kedudukannya menempati kedudukan nasab ya sebagai isimla. Maka diatofkannya kepada kedudukannya isimla. Ya, fil awali pada contoh yang pertama. Wa atofan ala lafzihi fi Adapun untuk contoh yang kedua, la mutarrisa fiqhin wa taliban fil ma'hadi itu diatofkan kepada lafadznya karena di sini la mudarrisa fiqhin, mudarrisa di sini tidak mabni tapi dia mansub. Ya, mansubnya kenapa? Karena dia berupa susunan idhofah. Ya, maka untuk contoh yang kedua itu dibaca dengan mansub la mudarrisa fiqhin fil wa taliban fil ma'hadi. Wa yajuzu raf'u atofan ala la ma'asmiha. Ya, dan juga untuk kedua contoh ini itu boleh dibaca marfu. Ya la mudarrisa wa talibun fil ma'hadi atau la mudarrisa fiqhin wa talibun fil ma'hadi. Karena apa? Diatofkan kepada la dan isimnya. Yaitu menempati kedudukan mubtada. Kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wahada makna qawlihi dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wal atfu in lam tatakarrar la ila akhirih. Ya, yaitu dan atof itu jikala tidak diulang ya sampai akhir. Ai idza ja'al atfu wa lam tatakarrar la. Ya, jika datang atof dan lanya itu tidak diulang ya fahkum lil ma'tufi biman tama maka hukumilah bagi ma'tufnya tersebut dengan yang intama apa maksud dari intama ai intasaba lin na'til mafsuli yaitu yang disandarkan hukum yang disandarkan kepada naat yang diperantarai tadi di bait sebelumnya apa itu? Min jawazir raf'i wan nasbi. Yaitu ma'tuf tersebut boleh dibaca marfu dan juga boleh dibaca mansub. Wamtina'il bina'i. Dan tidak boleh dibaca dengan mabni. Wa'lam dan ketahuilah anna jami'a ma taqaddama fi maudu'il atfi bahwa seluruh pembahasan yang telah berlalu dalam pembahasan ataf ini huwa ma idza kanal ma'tufu mufradan itu hanya berlaku ya seluruh pembahasannya itu jika ma'tufnya itu berupa mufrad artinya hanya terdiri dari satu kata fa in kana ghairu mufradin adapun jika ma'tufnya itu bukan mufrad Tadi contohnya misalnya mudof atau sesuatu yang serupa dengan mudof, Maka apa? Lam yajuz illan nasbu warraf'u. Maka kalau ma'tufnya itu bukan berupa mufrad, itu tidak diperbolehkan dibaca melainkan nasab dan rofa. Artinya hanya boleh dibaca dengan nasab dan rofa bagi ma'tufnya. Ya, sawaan atau sawaun aja. Sawaun atakarrorat la am lam tatakarror. Ya sama saja baik itulahnya berulang atau tidak berulang. Selama maktufnya itu eh, bukan berupa mufrad ya artinya terdiri dari lebih dari satu kata baik itu susunan idofa atau yang serupa dengannya, maka hanya boleh dibaca dengan nasab dan rofa. Ya, tidak boleh dibaca dengan mabni. Nahwu contohnya, la birra wala amalu khairin aula min ikramil walidaini. Ya, tidak ada bentuk bakti dan juga amal kebaikan yang lebih utama dari memuliakan kedua orang tua. Maka perhatikan di sini, kita lihat bahwa eh, ma'tufnya, ya ma'tufnya itu berupa susunan idhofah, yaitu amalu khairin. Ya amalu khairin. Maka hanya boleh dibaca dengan dua cara. Pertama nasab, yaitu la birro, wala amala khairin aula min ikramil walidaini. Atau boleh dibaca rofa, yaitu la birra wala amalu khairin aula min ikramil walidaini. Kemudian kita lanjutkan wa hadza kulluhu idza kana al-ma'tufu nakiratan. Dan seluruh pembahasan ini mengenai ma'tuf ini atau ataf ini itu hanya jika maktufnya itu nakiroh. Ya, tadi kita lihat semua maktufnya itu nakiroh. Fa'inkana ma'rifatan lam yajuz illar Ya. Kalaulah maktufnya itu berupa isim ma'rifah, maka tidak boleh dibaca melainkan dengan rofa. Ya, atau hanya boleh dibaca dengan marfu saja, tidak ada kemungkinan yang lain. Mengapa ala annahu mubtada'un? Karena itu dianggap sebagai mubtada'. Takarrarat la au lam tatakarrar. Baik la itu berulang ataupun tidak berulang. Nahwu contohnya la rojula wa la zaidun fitdari. Ya, tidak ada seorang lelaki pun dan juga tidak ada Zaid di dalam rumah tersebut. Maka perhatikan isim yang pertama itu nakiroh, ya, la rojula. Ini jelas. Tetapi kita lihat isim yang kedua. Ya, itu ma'rifah karena dia alam nama orang Zaidun. Maka hanya boleh dibaca dengan marfu karena dia kedudukannya sebagai mubtada. Itu contoh jika la-nya berulang. Bagaimana kalau la-nya tidak diulang? Au la rojula wa zaidun fitari. Ya, tidak ada seorang laki pun, ya sama artinya, dan Zaid di dalam rumah tersebut. Maka di sini kita lihat setelah huruf atof wawu, itu tidak ada la. Ya, langsung Zaidun. Tapi Zaidun isim ma'rifah, maka hanya boleh dibaca dengan marfu, tidak ada kemungkinan yang lain wala yajuzu bina'uhu wala nasbuhu. Atofan ala mahallismila. Dan tidak boleh dibaca dengan mabni dan juga tidak boleh dibaca dengan nasob, ya diatofkan terhadap kedudukan isim la. Li'annaha la ta'malu fil ma'rifati. Karena la nafiyah lil jinsi itu tidak dapat beramal, ya berfungsi pada isim ma'rifah. Kama taqaddama fi awalil babi. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya di awal bab ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.